Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Dan Allah dialah yang memberi sedangkan aku hanya membagi. Dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang tetap teguh di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka atau orang yang merendahkan mereka sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hadis yang mulia ini terdiri dari tiga bagian. Dikatakan oleh Imam al hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah tiga bagian di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan ilmu keutamaan ilmu. Bagian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kebaikan itu hanya akan diraih apabila seseorang menuntut ilmu. Ini bagian yang pertama. Adapun bagian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Allah dialah yang memberi dan aku hanyalah membagi. Hubungannya dengan ilmu bahwasannya kita hanyalah berusaha. Berusaha menuntut ilmu. Adapun yang menganugerahkan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara wasiat penting para ulama terkait adab seorang penuntut ilmu adalah senantiasa bertakwa kepada Allah dan banyak-banyak berdoa agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Sebab pada hakikatnya kita hanya berusaha untuk menuntut ilmu dan yang menganugerahkan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bisa jadi seseorang memiliki usaha yang besar dalam menuntut ilmu, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sedikit. Karena sedikit itulah yang Allah berikan kepadanya. Maka di antara ada penting seorang penuntut ilmu adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Sebagaimana janji Allah, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan. Furqan itu artinya pembeda. Pembeda itu artinya ilmu ilmu yang dengannya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan menimpakan mudarat. Mana yang bermanfaat dan mana yang menimpakan mudarat. Jadi Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu. Ilmu yang dengannya dia bisa membedakan yang benar dan yang salah yang bermaslahat dan yang bermudarat. Maka semakin takwa seseorang, semakin mudah dia di dalam menuntut ilmu. Dan terdapat bait syair yang terkenal dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, farshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdali 'asi." Aku pernah mengadukan kepada Waki, guru beliau, akan buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ini bagian yang kedua. Ilmu itu pada hakikatnya anugerah dari Allah yang kita berusaha mendapatkannya dan kita berharap dari Allah dan kita senantiasa bertakwa kepada Allah agar diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat dan juga banyak-banyak berdoa kepadanya. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, tidak ada satupun perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahannya selain daripada ilmu. Tidak tambahan harta, tidak tambahan kedudukan melainkan ilmu. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang akan terus-menerus berjalan di atas kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka. Tidak pula orang yang menyelisihi mereka. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan para ulama, ini adalah bagian ketiga dari hadis ini yang juga terkait dengan ilmu. Hadis ini disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Ilmu. Dan ketiga bagiannya terkait erat dengan ilmu. Apa kaitannya bagian yang ketiga? Kata Al-Hafiz rahimahullah bahwasannya orang yang menuntut ilmu yaitu dia melakukan bagian yang pertama. Kemudian dia mendapatkan bagian yang kedua. Allah anugerahkan ilmu kepadanya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan istiqamah. Mereka itulah orang-orang yang tetap tegar di atas kebenaran. Sampai datang keputusan Allah. Tidak membahayakan mereka orang yang mencaci mereka. Mencela mereka, menyelisihi mereka, memusuhi mereka. Jadi di dalam satu hadis yang mulia ini terdapat tiga bagian penting. Yang pertama, kewajiban berusaha menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Yang ketiga, barang siapa yang menuntut ilmu dan mendapatkan anugerah ilmu dari Allah, maka dialah yang akan dianugerahkan keistiqomahan. Dialah yang akan dianugerahkan sifat yang kuat di dalam berpegang teguh terhadap kebenaran. Tidak membahayakannya orang yang mencelanya dan orang yang memusuhinya sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah jalan para nabi dan rasul alaihi wassalam. Mereka berusaha menuntut ilmu dan Allah menganugerahkan ilmu kepada mereka dan mereka istiqamah. Mereka istiqamah karena Allah telah menganugerahkan ilmu kepada mereka. Sehingga mereka mengerti bagaimana seharusnya istiqamah dan bagaimana seharusnya menghadapi berbagai macam gangguan dan cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terus seperti itu. Terus mendapatkan pertolongan Allah. Sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud ketetapan Allah di sini? Maksudnya adalah angin segar yang berhembus di akhir zaman dan akan mematikan seluruh kaum mukminin. Sehingga yang tersisa di dunia ini hanyalah orang-orang kafir. Kemudian kepada merekalah hari kiamat itu ditegakkan. Merekalah yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Jadi sampai hari itu akan senantiasa ada golongan yang selalu ditolong. Golongan yang selalu tetap tegar di atas kebenaran. Golongan itu adalah mereka yang senantiasa berusaha menuntut ilmu Kemudian Allah menganugerahkan ilmu kepada mereka. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk menuntut ilmu bahwa ilmu itulah yang merupakan faktor terbesar untuk membantu seseorang agar tetap tegar di atas kebenaran. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Terutama di bagian akhir hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap tegar di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang memusuhi mereka, merendahkan mereka, menyelisihi mereka, mencaci mereka, sampai datang keputusan Allah. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di bagian akhir hadis ini terdapat dua faidah yang sangat penting sekali yang bisa kita petik. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu mengamalkannya dan mendakwahkannya sebagaimana para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut mereka maka dia pasti mendapatkan ujian dia pasti mendapatkan ujian itu pasti dan itu adalah satu hal yang perlu kita sadari sejak awal dan mesti kita hadapi mesti kita hadapi karena itu adalah konsekuensi. Barang siapa yang mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mesti dia menghadapi musuh. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ mujrimin. Demikianlah. Kami jadikan bagi seorang nabi itu musuh. Dari kalangan orang-orang yang suka berbuat dosa. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu yang memberi petunjuk dan menolong. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling membisikkan. Ucapan-ucapan yang indah. Namun hakikatnya adalah tipuan. Yang pertama tadi surat Al-Furqan ayat ke-31. Yang kedua surat Al-An'am ayat ke-112 bahwa Allah mengabarkan kepada kita setiap para nabi pasti ada musuhnya. Demikian pula orang yang mengikuti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mesti ada musuh. Baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Mesti ada berbagai macam rintangan yang menghadangnya. Itu baru musuh dari luar belum musuh dari dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya yang selalu melemahkannya, yang selalu memerintahkannya untuk berbuat jelek. Kemudian dia harus juga menghadapi musuh dari luar. Dan jamaah sekalian, musuh dari luar ini dari dua golongan, manusia dan jin. Dan Allah katakan mereka itu semuanya setan setan dari kalangan manusia dan jin. Bahkan Allah sebut lebih dulu setan dari kalangan manusia. Allah ingatkan kepada kita lebih dulu. Karena seringkali setan dari kalangan manusia ini yang lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Itu kalau manusianya sudah jadi setan. Yaitu orang-orang yang menghadang jalan kebenaran Orang-orang yang menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran. Mereka itulah yang disebut dengan setan-setan dari kalangan manusia. Dan subhanallah, bisa jadi yang men yang menjadi setan itu dari kalangan keluarga kita sendiri. Dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang yang paling keras menentangnya justru pamannya sendiri Abu Lahab. Sejak awal beliau mulai berdakwah, dia sudah menentang Rasulullah SAW sampai akhir hidupnya. Makanya jemaah sekalian, kita harus sudah mengerti, harus sudah paham. Inilah konsekuensi mengikuti jalan kebenaran. Inilah konsekuensi mengikuti jalan kebenaran, mesti ada berbagai macam rintangan dan cobaan yang kita hadapi. Walaupun kalau kita coba merenungkan kembali rintangan dan cobaan yang kita hadapi, sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa sih rintangan kita? mungkin pada umumnya kita hanya dibilang apa? Sesat. Atau hanya dibilang aliran baru. Paling tinggi dikatakan wahabi. Ataupun teroris. Khawarij. Dan lain sebagainya. Itu saja. Atau dikatakan fanatik. Dan lain sebagainya. Hanya ucapan-ucapan itu saja. Belum lagi kita menerima lemparan batu belum lagi kita menerima serangan-serangan fisik, disiksa, dicambuk, ditusuk dengan tombak seperti yang dialami para sahabat Rasulullah SAW Sampai pada akhirnya di masa-masa awal Rasulullah SAW alaihi berdakwah, para sahabat sudah tidak sanggup untuk menjalankan agama. Kenapa? Selalu ditindas, nggak bisa lagi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Demikian. Keadaan yang terjadi pada para sahabat. Luar biasa penderitaan yang mereka rasakan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma kedua orang tuanya dibunuh di hadapan matanya. Demikian pula yang dihadapi para sahabat yang lain penyiksaan, penindasan. Sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun semuanya harus berhijrah, meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota yang paling mulia, meninggalkan masjid yang paling afdal di muka bumi. Hanya karena ditindas, disiksa, dibunuh. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan orang-orang dahulu ada yang digergaji. Ada yang dibunuh dengan cara dibakar. Alhamdulillah kita hanya dicemooh, hanya dicela, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan orang-orang yang beriman terdahulu. Jadi jamaah sekalian, Apapun yang kita hadapi dari berbagai macam rintangan dan cobaan, mesti kita sadari itu adalah kemestian, keniscayaan yang harus kita hadapi. Tetapi faidah yang kedua yang bisa kita petik dari akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum tidak membahayakan mereka sedikit pun. Orang yang memusuhi mereka, orang yang merendahkan mereka, dan orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membahayakan kita sedikit pun. Celaan-celaan mereka, usaha-usaha mereka, untuk melemahkan kita, untuk merendahkan kita, untuk menghalangi dakwah kita. Dakwah yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah di wal Jamaah. Jadi, pertama kita harus yakin, siapapun yang mengikuti jalan yang lurus ini, maka dia pasti menghadapi berbagai macam rintangan. Tetapi kita juga harus yakin yang kedua. Semua rintangan tersebut tidak akan membahayakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan bagi siapa yang tetap teguh di atas jalan kebenaran. Jemaah sekalian, yakinlah apapun gangguan dan rintangan yang kita hadapi, tidak ada satupun yang membahayakan kita. Karena itulah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka atau merendahkan mereka serta menyelisihi mereka. Jemaah sekalian, yang membahayakan kita hanya satu. Justru yang membahayakan kita hanyalah apabila kita kalah dengan gangguan tersebut. Apabila kemudian kita meninggalkan jalan kebenaran karena terus diganggu oleh orang. Karena terus dicemooh, karena terus dibilang sesat, karena terus dicap wahabi. Kemudian kita meninggalkan jalan kebenaran tersebut. Sudahlah saya menjadi orang biasa saja. Karena terus-menerus saya dimusuhi oleh masyarakat Terus-menerus saya dicerca, dicemooh oleh keluarga sendiri. Gak usahlah saya ikut-ikutan kajian sunnah. Tidak usahlah saya mengamalkan yang sunnah tersebut. Maka itulah justru yang membahayakan kita. Karena apabila kita seperti itu, kita meninggalkan jalan kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lagi memberikan pertolongan kepada kita. Allah hanya akan memberikan pertolongan apabila kita tetap istiqamah di atas jalan kebenaran. Jadi jamaah sekalian, inilah hakikat perjalanan orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Mesti ada musuh, mesti ada berbagai macam rintangan dan cobaan yang kita hadapi. Namun yakinlah, barang siapa yang istiqamah, barang siapa yang tidak mempedulikan berbagai macam cobaan dan rintangan serta gangguan manusia tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu berdasarkan hadis yang mulia ini para ulama kemudian menyebutkan bahwa di antara penamaan ahlu sunnah itu adalah at-taifatul mansurah golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka tetap istiqamah. Disebabkan mereka tetap berjalan di atas kebenaran walaupun berbagai macam rintangan mereka hadapi. Jadi jemaah sekalian, ini sesuatu yang harus kita pahami. Makanya ketika kita menghadapi berbagai macam cercaan dan celaan dari orang-orang di sekitar kita bahkan keluarga sendiri, hadapi. Hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan ilmu, hadapi dengan dakwah. Hadapi dengan hikmah. Hadapi dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Betapa banyak Orang yang dulu memusuhi kita. Ternyata alhamdulillah di kemudian hari dia mendapatkan hidayah. Karena kita bersabar, karena kita berakhlak mulia kepadanya, kita tidak membalas kejelekannya dengan kejelekan. Seperti juga yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang memusuhi beliau pada akhirnya mendukung beliau karena gangguan mereka dihadapi dengan akhlak mulia dihadapi dengan kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala idfa billati hiya ahsan fa idzal bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim hadapilah orang yang berbuat jelek kepadamu dengan perbuatan yang lebih baik maka tiba-tiba orang yang tadinya antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia. Jadi jemaah sekalian, inilah diantara metode yang sangat baik untuk menghadapi mereka. Namun yang paling penting adalah membekali diri kita dengan ilmu. Membekali diri kita dengan ilmu. Dan di antara ilmu yang penting yang harus kita miliki adalah bagaimana membantah syubhat-syubhat mereka. Bagaimana membantah syubhat-syubhat mereka. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini insyaallah taala kita ingin meluruskan salah satu syubhat mereka dan salah satu tuduhan mereka. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Yaitu tuduhan terhadap ahlu sunnah dengan gelar wahabi dengan gelar Wahabi. Kemudian yang mereka maksudkan dengan tuduhan tersebut adalah sebagai kelompok sesat. Sebagai kelompok sesat yang mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang baru saja muncul pada abad ke-11 atau ke-12 Hijriah. Ini tuduhan mereka. Maka ini perlu kita luruskan agar kita dapat memahami dengan baik dan dapat kita jelaskan kepada orang yang menuduh tersebut. Sebelumnya perlu kita bahas sedikit biografi ringkas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Seorang ulama besar yang mereka tuduh sebagai pendiri aliran Wahabi. Kata mereka ini adalah aliran baru. Maka kita sebutkan terlebih dahulu secara ringkas biografi beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah nasab beliau adalah nasab yang mulia. Dan nasab beliau itu sebagaimana disebutkan para ulama di antaranya di dalam kitab Ulama Un-Najd Khilal Sittal Qurun pada juz pertama halaman ke-26 bahwasanya nasab beliau itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ilyas bin Mudor. Ilyas bin Mudor. Dan beliau demikian pula bapak dan ibunya berasal dari Bani Tamim. Berasal dari Bani Tamim. Bani Tamim ini sebagaimana kita sebutkan tadi, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya, khususnya nasab beliau pada Ilyas bin Mudor dan seterusnya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bani Tamim ini secara keseluruhan adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan secara khusus nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ilyas bin Mudar. Iya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang Bani Tamim. Yaitu kabilah asal beliau. Kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La azalu uhibbu Bani Tamim min thalathin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku senantiasa mencintai Bani Tamim sejak aku mendengarkan tiga perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Tamim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Hum ashaddu ummati 'ala dajjal." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah umatku yang paling keras terhadap dajjal. Ini ke keistimewaan mereka yang pertama. Jadi dari kabilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini Bani Tamim mereka punya keistimewaan yang pertama adalah mereka adalah kaum yang paling keras terhadap Dajjal. Jamaah sekalian, sekarang di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di ibu kota Saudi Arabia sekarang, yaitu Riyadh dan sekitarnya. Disinilah tinggalnya Bani Tamim yang kata Rasulullah SAW, mereka adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal. Dan disitulah sekarang hidup para ulama-ulama besar di masa kita ini. Al-Syekh Saleh Al-Fauzan, Al-Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia sekarang. Al-Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia sekarang. Dan masih banyak lagi ulama-ulama besar yang lainnya yang tinggal di apa namanya yang termasuk kabilah Bani Tamim sekarang dan tinggal di negeri mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal. Iya. Maka ini sebetulnya sekaligus juga bantahan terhadap tulisan-tulisan yang dibuat oleh sebagian orang mengatakan bahwa fitnah Dajjal itu yang akan muncul dari timur atau fitnah-fitnah banyak dari timur termasuk fitnah Dajjal itu maksudnya adalah Najat dan apa namanya Bani Tamim ini. Padahal yang dimaksudkan di situ adalah daerah Irak. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih, Dajjal itu akan muncul dari Asfahan. Dan Asfahan ini adalah daerah Iran yang sekarang. Atau pengikut mereka, pengikut Dajjal ini adalah orang-orang Yahudi dari negeri Asfahan. Dan Asfahan ini adalah daerah Iran sekarang. Iya. Jadi disitulah kebanyakan pengikut Dajjal daerah Iran yang sekarang. Sebaliknya yang paling keras menentang Dajjal adalah Bani Tamim yang sekarang ini mendiami mendiami daerah Riyadh dan sekitarnya. Baik. Ini yang pertama. Qala lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wajat sadaqatuhum." Suatu hari datang sedekah-sedekah yang berasal dari Bani Tamim. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sadaqatu qawmina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah sedekah dari kaum kita." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bani Tamim itu adalah kaum kita. Ini menunjukkan keistimewaan mereka. Kala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikutnya, wakanat sabiyatun minhum inda Aisyata. Ada seorang budak wanita yang berasal dari Bani Tamim milik Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "A'tiqiha fa innaha min waladi Ismail." Bebaskan budak wanita tersebut karena dia termasuk keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi inilah di antara keutamaan Bani, Bani Tamim yaitu tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari kabilah inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala berasal. Baik. Ini sekilas tentang nasab dan kabilah beliau. Kemudian, kapan beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, bertepatan dengan 1703 Masehi di kota Uyaina, Di kota Uyainah. Di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu dan kemuliaan. Sebab ayahnya, pamannya, demikian pula kakeknya adalah para ulama di negeri tersebut. Bahkan ayahnya sempat diangkat menjadi qadi, menjadi hakim pengadilan agama. Ini menunjukkan ayahnya seorang ulama di masa itu. Karena tidak mungkin diangkat menjadi qadi kecuali para ulama. Beliau telah menghafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Ini Masya Allah kebiasaan para ulama. Sebelum berumur 10 tahun, sudah menghafal Al-Quran. Kebiasaan yang perlu kita perjuangkan kembali agar kita bisa mengikuti kebiasaan tersebut. Iya. Kemudian setelah menghafal Al-Qur'anul Karim, beliau sudah mulai belajar fikih dan pelajaran-pelajaran agama yang lainnya kepada bapaknya sendiri dan pamannya. Sampai beliau sudah sangat matang di bidang fikih, khususnya dalam mazhab Hambali. Khususnya dalam mazhab Hambali. Bahkan beliau di dalam bahasa Arab sempat juga menghafal Matan Alfiya Ibni Malik. Matan Alfiya Ibni Malik yang terdiri dari seribu bait syair, seribu bait syair dalam bahasa Arab. Ini sudah termasuk pelajaran tingkat tinggi di dalam ilmu bahasa Arab. Menguasai Matan Alfiya Ibni Malik. Dan subhanallah, di pesantren-pesantren tradisional atau pesantren-pesantren NU, itu banyak yang menghafal ini. Matan al ini Ibn Malik. Walaupun banyak mereka nggak paham. Ya, Ini banyak menghafal matan ini. Jadi ya, ini termasuk tingkatan tinggi di dalam bahasa Arab yang mungkin ahlu sunnah masih banyak yang kalah. Ya, masih banyak yang kalah dalam pelajaran ini dibanding eh, orang-orang uh, yang senang berbuat bid'ah. Iya, mereka juga belajar. Mereka juga belajar. Baik. <clears throat> Kemudian beliau sudah mempelajari kitab-kitab besar bersama ayahnya dan pamannya. Kitab-kitab besar dalam fikih Hambali seperti Asyarhul Kabir, Al-Mughni dan Al-Insaf. Ini kitab-kitab besar di dalam fikih mazhab Hambali. Setelah beliau lama belajar kepada pamannya dan ayahnya sendiri, maka beliau mulai melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan ini juga kebiasaan para ulama sejak masa sahabat sampai hari ini melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Ini kebiasaan para ulama ahlu sunnah wal jamaah sejak masa sahabat sampai hari ini. Makanya jamaah sekalian, jangan segan-segan tinggalkan kampung halaman kita. Untuk sementara waktu. Untuk menuntut ilmu agama, untuk mendalami ilmu. Iya. Karena itu adalah salah satu jalan yang terbesar untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Iya. Bertemu dengan para ulama, berjumpa dengan para ulama untuk menuntut ilmu dan melihat adab mereka. Kemudian beliau melakukan perjalanan di sekitar Najd, Basrah, Asa, Makkah dan Madinah. Di Madinah beliau belajar kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari dan anak beliau yang terkenal menguasai ilmu faraid atau ilmu waris. Kemudian dari kedua ulama tersebut, ayah dan anak itu, beliau berkenalan dengan guru beliau yang berikutnya yang sangat ahli dalam bidang hadis yaitu Syekh Muhammad hayat As-Sindi. Ini ulama besar dalam bidang hadis. Maka dari Syekh Muhammad bin hayat As-Sindi, beliau banyak sekali mempelajari kitab-kitab hadis sampai beliau mendapatkan ijazah beberapa kitab hadis. Beliau mendapatkan ijazah beberapa kitab hadis. Iya. Kemudian dari Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari beliau mendapatkan ijazah periwayatan hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah. Al-Musalsal bil Awwaliyah. Yaitu hadis yang selalu diriwayatkan pada urutan yang pertama. Hadis yang selalu diriwayatkan pada urutan yang pertama. Artinya apa? Seorang ahli hadis apabila dia ingin mengajarkan hadis kepada muridnya, maka dia akan mulai pertama kali dengan hadis ini. Makanya hadis ini disebut dengan al-musalsal bil awwaliyah. Sebab setiap ahli hadis ketika dia mengajarkan kepada uh, muridnya, maka dia akan mengatakan haddatsana fulan telah menyampaikan kepada kami hadis ini dari fulan dan itu adalah hadis pertama yang aku dengar darinya. Dia berkata, haddatsana fulan dan itu adalah hadis pertama yang aku dengar dari dirinya. Terus demikian, itu adalah hadis pertama yang aku dengar darinya. Sampai kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ada yang tahu hadis apa itu? Hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah. Hadis al-musalsal bil awaliyah itu banyak. Tapi hadis ini termasuk yang paling terkenal. Yang pada umumnya pertama sekali ahli hadis akan mengajarkan hadis ini kepada muridnya. Ada yang tahu hadisnya? Apa hadisnya? Hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari dua jalan. Yang pertama dari jalan Ibnu Muflih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan berakhir pada Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian jalan yang kedua dari Ibnu Rajab, dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berakhir kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Inilah jalan uh, periwayatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terhadap hadis Al-Musalsal bil Awwaliyah. Jemaah sekalian di sini ada faedah mengapa ahli hadis memulai hadis ini di dalam mengajarkan hadis kepada muridnya disebutkan para ulama tujuannya adalah untuk mengingatkan muridnya tersebut bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Ini jamaah sekalian. Ilmu ini dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang serta kelembutan. Makanya seringkali orang banyak bersikap keras dan bersikap keras tidak pada tempatnya ini menyelisihi manhaj yang hak menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik maka dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada wahai Muhammad sehingga kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Jadi jemaah sekalian, asal daripada dakwah itu adalah kelembutan dan kasih sayang. Tidaklah boleh digunakan sikap keras kecuali pada tempatnya dan akan mendatangkan kemaslahatan. Kalau hanya mendatangkan kemudaratan, maka tidak boleh digunakan. Iya. Jadi ini yang seharusnya manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj ulama ahlul hadis di dalam mengajarkan ilmu dan mendakwahkannya. Baik. Kemudian dari Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari Beliau mendapatkan ijazah periwayatan Sahih Al-Bukhari dan syarahnya. Sahih Muslim dan syarahnya. Demikian pula Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, beberapa karya Ad-Darimi, Musnad Asy-Syafi'i, Muwatta Malik dan Musnad Ahmad dengan sanad bersambung sampai kepada para penulisnya. Jadi luar biasa kesiapan beliau untuk berdakwah. Ya, dia sudah pelajari kitab-kitab hadis itu semuanya. Itu baru kitab hadisnya, belum kitab fikihnya, belum kitab-kitab akidahnya. Iya. Makanya luar biasa kita lihat hasil daripada dakwah yang dilakukan orang yang berilmu tersebut. Luar biasa. Iya. Sampai hari ini kita masih merasakan pengaruh baiknya. Di antaranya dengan berdirinya negeri tauhid, negeri Arab Saudi. Negeri negeri yang terbaik di dunia saat ini. Meskipun kita tidak menutup mata, yang namanya negeri manusia bukan negeri malaikat, tentunya banyak kekurangan. Tapi kalau kita mau hitung dengan jujur dan objektif dan adil, maka kita akan dapati negeri Arab Saudi hari ini adalah negeri yang paling baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan negeri muslim manapun. Baik dari segi penerapan syariat Islam. Ya. Tidak ada penerapan syariat Islam yang lebih baik dari negeri Arab Saudi saat ini. Demikian pula pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya belum pernah mendengar ada satu negeri yang punya peraturan di seluruh negerinya yang punya peraturan-peraturan yang luar biasa yang sangat sesuai dengan syariat Islam dan penuh dengan ketegasan tidak main-main. Di antaranya apa? Kalau sudah azan, seluruh toko wajib tutup. Kalau sudah dikumandangkan azan. Kalau ada yang coba-coba buka, nanti izinnya dicabut, gak bisa dia jualan. Demikian pula peraturan tidak boleh wanita muslimah membuka aurat di jalan. Kita nggak akan dapati seperti ini di Arab Saudi. Iya. Kita nggak akan dapati. Demikian pula peraturan tidak ada bioskop, tidak ada diskotik, tidak boleh tersebar khamar dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan yang mungkin hampir mustahil kita dapatkan saat ini di negeri manapun. Ini salah satu peninggalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Iya. Jadi luar biasa, kesiapan ilmu. Kesiapan ilmu sebelum berdakwah. Sebagaimana sudah kita bahas, seseorang itu sebelum dia berdakwah, dia harus memiliki dua bekal, yaitu ikhlas dan ilmu. Ya. Kemudian, ijazah yang sama juga beliau dapatkan dari Syekh Ali Afandi Ad-Dagistani dan Syekh Abdul Latif Al-Ahsai. Ijazah yang sama. Artinya, Beliau belajar semua kitab-kitab hadis ini bukan dari satu orang ulama saja. Ya. Belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Syafi'i, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad bukan dari satu orang ulama saja. Dari beberapa orang ulama. Jadi luar biasa kesiapan ilmu beliau sebelum berdakwah. Demikianlah kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Maka pada akhirnya kita kemudian mengenal dakwah beliau hari ini baik melalui murid-murid beliau maupun kitab-kitab yang beliau tinggalkan. Kitab-kitab yang beliau tinggalkan. Di antara karya-karya beliau yang beliau tinggalkan bagi kita yang sangat penting untuk kita pelajari adalah kitab tauhid. Kemudian kitab salah satu usul Kemudian kitab Al-Qawaidul Arba, kitab Sittatu Usulin Azimah Mufidah, kitab Nawakidul Islam, kitab Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, kitab Masailul Jahiliyah, kitab Kashfus Syubhat, kitab Mustafa Mukhtasar Siratil Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, kitab Mukhtasar Fathul Bari, Usulul Iman, Fadlul Islam, Adabul Masyi ila Salah. Ini diantara kitab-kitab beliau yang sebagian besarnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi antum jangan baca yang bahasa Indonesia, baca yang bahasa Arabnya. Ya. Baca yang bahasa Arabnya, lebih bagus. Ya. Ini menunjukkan apa? Keilmuan beliau. Dan seharusnya orang itu kalau objektif, kalau dia adil, janganlah dia hanya menilai seseorang hanya dari satu pihak saja. Dan ini sebenarnya kaidah bermanfaat bagi kita, terutama di masa-masa fitnah. Kadang kita mendengar informasi tentang fulan hanya dari satu pihak. Dan kita menutup pintu rapat-rapat dari pihak yang lain, padahal sama-sama ahlu sunnah. Iya. Maka ini termasuk dalam menilai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan dakwah yang beliau serukan, banyak orang itu hanya mendengarkan informasi dari satu pihak, dari orang-orang yang memusuhi beliau. Kenapa mereka tidak membaca buku-buku beliau secara langsung? Kalau mereka baca buku-buku beliau secara langsung, tidak hanya mendengar dari apa namanya orang-orang yang musuhi beliau, maka insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah. Seperti yang terjadi pada beberapa orang ulama, di antaranya pernah disebutkan seorang ulama besar di India, ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis di India beliau ini sangat memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal beliau ahli hadis. Kenapa? Karena beliau mendengarkan informasi kejelekan. Nah, suatu hari ada orang yang memberikan hadiah kepada beliau kitab tauhid, tetapi sampulnya sudah disobek. Jadi nggak tahu siapa penulisnya. Kemudian beliau baca sampai akhir dan beliau menguji kitab tersebut habis-habisan. Ini kitab sangat bagus sekali sesuai dengan urutan bab dalam Sahih Al Bukhari. Baru diberitahukan kepada beliau, ini tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Langsung dia katakan, ternyata selama ini kita sudah menzalimi beliau. Ya, ini nggak ini mungkin ini nggak mungkin tulisan orang yang sesat. Ini pasti tulisan seorang ahlus sunnah. Karena isinya adalah ahlus sunnah. Makanya ulama menjelaskan untuk mengenali seseorang itu ahlus sunnah atau bukan dengan dua cara. Yang pertama, lihat dari karya-karyanya. Apakah ceramahnya atau dari tulisan-tulisannya. Yang kedua adalah rekomendasi dari ulama ahlu sunnah atau dari seorang ahlu sunnah yang lain. Iya, itu dua cara mengenal seorang alim ahlu sunnah. Melihat karya-karyanya atau yang kedua adalah mendapatkan dia rekomendasi dari uh, ulama yang lainnya. Baik. Jadi ini sekilas biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Kemudian untuk melengkapi penjelasan biografi beliau uh, kita sebutkan di sini insya Allah pujian-pujian para ulama dan tokoh dunia terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang menyesatkan beliau. Maka inilah pujian para ulama besar dunia dan juga tokoh-tokoh dunia meskipun mereka bukan ulama terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang pertama, pujian dari Al-Imam Al-Amir Muhammad bin Ismail As-San'ani. Beliau adalah ulama Yaman, penulis kitab Subul Salam, Syarah Bulughul Maram. Yang hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berkata, jadi ini mereka hidup sezaman, tapi yang satu di Yaman, satu di Saudi Arabia. Beliau berkata dalam bait-bait syairnya, sebagaimana di dalam Diwan As-San'ani halaman 128 sampai 129. Saya langsung bacakan terjemahannya saja. Kata beliau, Muhammad bin Abdul Wahab adalah penunjuk jalan kepada sunnahnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, betapa mulianya sang penunjuk dengan yang ditunjuk. Sungguh telah mengingkarinya semua kelompok sesat, pengingkaran tanpa dasar kebenaran dan tanpa pijakan. Kemudian yang kedua, juga masih dari ulama Yaman, Al-Imam Muhammad bin Ismail Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala. Beliau juga hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah penulis kitab Nailul Autar. Beliau berkata, di dalam bait-bait syairnya, ketika beliau mendengarkan berita kematian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Aqidatuhu As-Salafiyah wadawatuhu al-islahiyah al-islahiyah ulama alaih pada halaman ke-60. Beliau berkata, telah wafat tonggak ilmu dan pusat kemuliaan, rujukan utama orang-orang pilihan dan mulia. Ilmu-ilmu agama nyaris hilang bersama wafatnya. Wajah kebenaran pun hampir lenyap tertelan derasnya arus sungai. Ini bahasa-bahasa syair ya, yang disenandungkan oleh Imam ash shaukani rahimahullah ketika meninggalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kemudian yang ketiga Syekh Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Rashid Ridho. Beliau adalah pimpinan majalah Al-Manar. Dan beliau termasuk tokoh yang diakui oleh berbagai macam kelompok. Ya, termasuk kelompok-kelompok sesat di masa ini seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Mereka sangat mengagumi Syekh Muhammad Rashid Ridho. Iya. Oleh karena itu, para ulama juga banyak mengkritik beberapa pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Rashid Ridho. Artinya, beliau ini adalah tokoh yang apa namanya? dikagumi. Tokoh apa? <laughs> ya, bisa dikatakan kontroversial, ya. Karena pemikirannya banyak yang sesuai dengan sunnah, tapi tidak sedikit juga yang bertentangan dengan sunnah yang dikritik oleh para ulama. Ya. Artinya, dia bukan murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Bukan juga istilahnya satu link gitu ya dengan murid-murid beliau. Ya. Tapi bagaimana penilaian beliau terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Beliau berkata, sebagaimana disebutkan di dalam mukaddimah Sianatul Insan halaman kelima zaman yang telah banyak tersebar bid'ah ini tidak akan pernah berlalu tanpa adanya ulama rabbaniyin yang terpilih untuk memperbaharui kembali bagi umat ini urusan agama mereka dengan dakwah dan taklim serta teladan yang baik. Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang menafikan dari agama ini penyimpangan-penyimpangan orang yang melampaui batas. Kedustaan orang yang mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat dan penakwilan orang-orang yang jahil sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di antara ulama pembaharu yang terpilih tersebut, beliau bangkit untuk mengajak kepada tauhid dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan bid'ah dan kemaksiatan. Inilah pujian salah seorang tokoh Mesir, Syekh Muhammad Rashid Ridho rahimahullah taala. Kemudian pujian ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar Mesir, Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau berkata, Al-Wahabiyah adalah penisbatan kepada seorang alim, seorang imam yang melakukan perbaikan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah mujaddid, pembaharu di abad ke-12 Hijriah. Namun kata beliau, penisbatan nama Wahabi kepada beliau adalah salah menurut bahasa Arab. Yang benar penisbatannya adalah Muhammadiyah, bukan Wahabiyah. Sebab nama beliau Muhammad, bukan Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama bapaknya. Iya. Maka kalau mau jujur, sebetulnya yang tepat dikatakan adalah Muhammadiyah. Tapi kenapa mereka tidak mau menyebut Muhammadiyah? Karena kalau sebut Muhammadiyah, itu kesannya bagus sekali. Iya kan? Kesannya bagus banget. Pengikut Muhammad. Tapi kalau Al-Wahabiyah, bagi mereka itu terkesan jelek. Walaupun pada hakikatnya itu justru lebih baik daripada Muhammadiyah. Sebagaimana akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala. Kemudian, ulama Syam, Dr. Wahba Az-Zuhaili, termasuk ulama yang diakui oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Dan beliau ini pernah datang di Indonesia dan disambut oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Antum tahu ya? Ya. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli ketika datang Dr. Wahba Az-Zuhaili dan beliau baru meninggal kemarin rahimahullah disambut oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli tokoh NU saat ini. Nah, apa ini? Kipas. Gak apa-apa. Ada ini kok. Gak usah. Gak. Nanti ganggu ini. Baik. Jadi ini termasuk tokoh NU di luar negeri. Ulama mereka di luar negeri. Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau berkata tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, Ibnu Abdul Wahab memulai dakwahnya pada tahun 1143 Hijriah atau 1730 Masehi. Beliau mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dakwah beliau adalah pelopor kebangkitan baru di seluruh dunia Islam. Beliau sangat memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid yang merupakan tiang Islam yang pada kebanyakan manusia telah tercampur dengan kerusakan-kerusakan akidah. Jadi ini pujian Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ada juga pujian salah seorang ulama besar NU di Makkah. Hanya saja saya apa namanya uh, belum sempat mengutipkan ucapannya, yaitu Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini bisa dikatakan termasuk guru para kiai NU di Indonesia. Iya. Beliau juga memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dan mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk imam ahlu tauhid. Imam orang-orang yang bertauhid. Iya. Jamaah sekalian, inilah beberapa pujian-pujian para ulama dunia dan tokoh-tokoh besar dunia terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Jadi maksudnya di sini adalah jangan sampai kita hanya mendengarkan isu-isu miring atau kabar-kabar burung tentang beliau dan tidak mengetahui hakikat apa namanya dakwah beliau. Maka dengan adanya pujian para tokoh tersebut semakin menguatkan bahwa dakwah yang beliau serukan bukanlah dakwah yang baru, melainkan dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Baik. Kemudian sekarang kita ingin mengkritisi istilah Wahabi dan kapan pertama kali istilah ini muncul. Disebutkan di dalam kitab di ayat mukassafah Diddu Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab pada halaman, halaman 105 sampai 106. Sebagaimana juga dalam Da'awa Al-Munawi'in halaman 310. Di situ ada catatan sejarah kapan pertama munculnya penamaan Wahabi. Ternyata yang pertama memunculkan penamaan tersebut adalah penjajah Inggris. Adalah penjajah Inggris. Kepada siapa mereka tunjukkan penamaan ini? Kepada para mujahidin yang berjihad melawan mereka di negeri India. Kata orang-orang Inggris, pasti mereka ini sudah terpengaruh aliran Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Itu kata mereka pertama kali. Maka dinamakanlah para pejuang tersebut dengan Wahabi. Karena mereka ini mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mereka datang ke Makkah untuk berhaji, Kemudian mereka pulang kembali ke kampung halaman dan merekalah yang mengorbankan jihad. Merekalah yang mengorbankan jihad di India ketika itu. Persis seperti yang terjadi di Indonesia. Ya, seperti guru-gurunya Imam Bonjol. Iya kan? Mereka itu datang ke Makkah kemudian belajar kepada murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka mengajarkan dakwah mereka. Salah satu muridnya adalah Imam Bonjol. Beliau salah seorang yang mengubarkan jihad melawan orang-orang kafir. Jadi ini luar biasa, berkah. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bagi negeri kita maupun negeri-negeri muslim yang lain. Iya, jadi menginspirasi jihad di berbagai dunia Islam, terutama di masa-masa penjajahan. Nah, ini sejarah awalnya penemuan Wahabi. Dari orang-orang kafir penjajah Inggris yang ketika itu menjajah India. Kemudian istilah ini diikuti oleh orang-orang yang senang melakukan kesyirikan dan bid'ah karena mereka memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Iya. Walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-murid beliau tidak pernah menamakan diri sebagai Wahabi. Nggak pernah sama sekali. Iya. Dan tadi sudah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Beliau adalah salah seorang ulama Al-Azhar Mesir. Kata beliau, penamaan Wahabi itu salah menurut bahasa Arab. Sebab nama beliau adalah Muhammad, mestinya disebut Muhammadi atau Muhammadiyah, bukan Wahabi atau Wahabiyah. Iya. Walaupun jamaah sekalian, yang mereka inginkan, yang mereka inginkan tentunya agar konotasi Wahabi itu semakin jelek. Iya kan? Orang kalau mendengar Wahabi, nampaknya kedengaran jelek banget. Tapi kalau mendengar Muhammadi, kedengarannya bagus sekali. Berarti pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya dinamakan ul Wahabi itu justru lebih bagus Justru lebih bagus. Kenapa? Karena itu dinisbatkan kepada Al-Wahhab yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam beberapa ayat di antaranya dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa Wahai Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi engkau. Karena sesungguhnya engkau lah Al-Wahhab. Yang maha pemberi karunia. Jadi Al-Wahhab itu adalah nama Allah. Yang maha memberi karunia. Nah, kepada nama Allah itulah mereka nisbatkan penamaan kelompok yang menurut mereka sesat al wahabi Jadi jemaah sekalian, sebetulnya di sini terkandung apa namanya? sifat kurang ajar terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghormati nama Allah. Kenapa? Karena mereka menginginkan penisbatan Wahabi itu untuk kelompok yang mereka anggap sesat. Mereka anggap ini kelompok sesat, kemudian mereka nisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas nggak punya etika. Kurang ajar terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini dari sisi penamaan saja sudah salah. Dari sisi penamaan sudah salah. Iya. Adapun dari sisi hakikat, maka sudah kita jelaskan tadi pada hakikatnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seseorang yang mendakwahkan tauhid dan diakui oleh para ulama-ulama besar dunia dan oleh tokoh-tokoh besar dunia bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bukanlah orang yang membawa ajaran yang baru. Bukanlah orang yang membawa ajaran yang baru melainkan beliau hanyalah melanjutkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Beliau hanyalah melanjutkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini hakikat ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ada satu perkara penting yang perlu dicermati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah salah seorang ulama ahlus sunnati wal jamaah. Dan termasuk salah seorang ulama besar di abad ke-12 Hijriah. Di abad ke-12 Hijriah. Iya. Artinya, beliau bukanlah termasuk dari ulama generasi sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Beliau hanyalah pengikut mereka. Maka kita pun berusaha mengikuti generasi salaf sama dengan beliau. Inilah hakikatnya bahwa kita bukanlah pada hakikatnya bukanlah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi pengikut salaf. Artinya apa? Andai kita setuju beliau sesat sekalipun, dan alirannya disebut aliran sesat, aliran wahabi, maka kita katakan, kami bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kami bukan pengikut wahabi. Tetapi kami pengikut generasi salaf. Yaitu generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang disebut dengan istilah salafi. Salafi itu artinya pengikut salaf. Artinya, kalau kata kasarnya kita katakan itu bukan urusan saya, ya kan? Kalian mau katakan Wahabi itu sesat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat, Saudi itu sesat, biarin saja itu urusan mereka. Saya bukan pengikut mereka. Saya pengikut Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pengikut para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tabiin dan tabiut tabiun, bukan pengikut negeri Arab Saudi. Ini salah satu jawaban untuk mereka. Iya. Kemudian kita buktikan dengan dalil-dalil. Kita buktikan dengan dalil-dalil bahwasannya kita benar-benar mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan pada kenyataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga termasuk ulama yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini pada kenyataannya. Jadi beliau tidak membuat ajaran yang baru, tidak membuat sekte yang baru, tidak membuat mazhab yang baru, dan untuk membuktikannya, sekali lagi, janganlah hanya mendengarkan informasi-informasi dari pihak-pihak yang memang sudah memusuhi beliau. Melainkan dari buku-buku beliau sendiri. Itu baru namanya adil dan objektif di dalam menilai seseorang. Iya. Jamaah sekalian, inilah mungkin uh, sekedar pengantar untuk memahami dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan ringkasan bantahan terhadap uh, tuduhan penamaan Wahabi dan tuduhan Wahabi itu sesat dan mungkin lebih detailnya antum bisa baca diantaranya dalam buku yang anda tulis yang berjudul Salafi antara tuduhan dan kenyataan dan ini adalah bantahan terhadap buku yang ditulis oleh Syekh Idahram yang berjudul uh, apa judulnya sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi yang intinya buku tersebut kebanyakan beristi berisi apa namanya informasi-informasi dusta ya berita-berita yang tidak benar tuduhan-tuduhan dusta maka alhamdulillah saya telah uh, membantah secara detail dan menyingkap kedustaannya di dalam buku Salafi antara tuduhan dan kenyataan semoga bermanfaat wabillahi taufik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pedagang sembako, beras, gula, dan lain-lain. Suatu hari tetangga saya ingin melakukan acara yang dikenal masyarakat tahlilan meninggal hari setelah kematian dalam acara tersebut ia membeli beras dan lain-lain di toko saya. Apakah saya melakukan jual beli dengan orang tersebut? Sementara saya tahu kalau bahan-bahan yang ia beli untuk hidangan acara tahlilan tersebut. Baik. apakah perkara tersebut tergolong ta'awanu alal ismi wal udwan wala ta'awanu alal ismi wal udwan baik pertama kita sudah pahami bahwa mengadakan acara selamatan kematian adalah termasuk kategori mengada-ada di dalam agama termasuk bid'ah di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian itu juga termasuk kategori tasyabbuh. Karena itu kebiasaan orang-orang Hindu. Jadi termasuk kategori tasyabuh. Kemudian itu juga termasuk kategori nihayah atau niyaha, meratapi mayit sebagaimana kata sahabat Jarir bin Abdullah kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am ba'da dafnihi minan niyaha dahulu kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang mati dan makan-makan di situ setelah dia dikuburkan termasuk kategori meratapi mayit. Jadi termasuk bid'ah, tasyabbuh dan meratapi mayit dan juga termasuk pemborosan harta. Dan juga di dalamnya terdapat berbagai macam bid'ah yang lain seperti zikir-zikir yang mereka ada-adakan atau cara-cara berzikir yang mereka buat-buat tanpa ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka sudah jelas ini adalah amalan yang batil. Oleh karena itu, tidak boleh kita ikutan membantu. Tidak boleh kita ikutan membantu acara tersebut. Baik membantu secara langsung atau membantu dengan cara menjual kebutuhan-kebutuhan yang mereka akan gunakan untuk acara tersebut. Ini yang difatwakan para ulama besar seperti dalam disebutkan di dalam fatwa lajna daimah. Itu termasuk kategori ta'awun. Iya. Kecuali kalau kita nggak tahu mereka membeli untuk apa. Dan juga nggak harus kita tanyakan. Nggak harus kita tanyakan. Kalau dia berterus terang, dia membeli untuk acara tersebut, maka tidak boleh kita ikut membantu. Iya. Wallahu a'lam. Ada seorang yang mengaku salafi, bahkan dianggap sebagai ulamanya. Tapi yang mengatakan, Inna Syekh Muhammad bin Abdul Wahab la ya'tani bi ilmi al-hadith. Naam, wa huwa qawiyun fi ilmi tauhid kama tara fi kutubihi. Walakin laysa lahu yadun qawiyun fi ilmi al-hadith. Imma li syuglihi bid-da'wah au ghairihi. Jadi arti ucapan ini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak memberi perhatian terhadap ilmu hadis. Beliau kuat di dalam ilmu tauhid sebagaimana yang kau lihat di dalam buku-bukunya. Tetapi beliau tidak memiliki kekuatan di dalam ilmu hadis apakah karena uh, kesibukan beliau dengan dakwah atau selain itu. Bagaimana dengan orang ini? Tadi yang ditanya orang ini apa ucapannya? Baik, apakah perkataan ini benar? Jawabannya, saya pernah menjelaskan penjela mendengarkan penjelasan para ulama, ini ucapan yang tidak benar. Ini ucapan yang tidak benar. Iya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memiliki ijazah periwayatan hadis. Ya, tidak tanggung-tanggung. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan semuanya. Kemudian Muwatta Malik, Musnad Syafi'i dan Musnad Ahmad. Demikian pula Sunan Ad-Darimi. Iya. Ini menunjukkan kedalaman beliau dalam ilmu hadis. Iya. Kemudian memang betul beliau tidak banyak menulis buku-buku hadis. Tetapi murid-murid beliau yang menguasai hadis itu sangat banyak. Dan itu terbukti bahwa beliau kuat dalam ilmu hadis dengan keberadaan murid-muridnya. Sebab dari mana muridnya belajar? Kalau bukan dari beliau. Ya, di antara muridnya yang sangat kuat dalam ilmu hadis adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu beliau sendiri. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahum, rahimahumullah taala. Beliau ini orang yang menghafal kutubus sitah lengkap dengan rijalnya. Lengkap dengan rawi-rawinya. Ya, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Lengkap dengan rawi-rawinya beliau hafal. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang guru kami, Syekh Ahmad Al-Khudairi, Habibullah taala, beliau menghafal rijalul hadis kutubus sitah lebih daripada menghafal rijal dir'iyah, kampung kecil dir'iyah. Ya, saking kuatnya hafalannya terhadap rijal hadis. Jadi ini ucapan yang tidak benar. Iya. Ini yang saya tahu dari penjelasan para ulama. Adapun orang yang mengucapkannya tanya kepada para ulama. Bagaimanakah kiat sukses dalam menuntut ilmu? Yang pertama sekali keikhlasan kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesungguhan dan usaha yang keras di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan di masa ini kita untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu memang yang paling bagus adalah masuk pondok. Karena kalau kita nggak mondok, walaupun kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, susah sekali kita untuk memaksimalkan waktu dalam menuntut ilmu. Apakah sarana belajar mengajarnya tidak tersedia? Ataukah kita masih tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan rumah? Maka seperti yang kita sebutkan tadi para ulama melakukan perjalanan. Mereka tinggalkan sejenak semua kesibukan rumah untuk menuntut ilmu, fokus 100% menuntut ilmu. Itu yang paling bagus. Iya. Dan itu lebih bagus kita fokus menuntut ilmu 4 5 tahun misalkan mondok dibanding 20 tahun kita di kampung. Menuntut ilmu di kampung. Ya. Sepekan sekali. Mending kalau sepekan sekali. Kalau sebulan sekali, ya. Walaupun sehari-hari bahkan itu tidak sebanding dengan yang di pondok. Jadi di masa ini di antara yang paling bagus adalah dengan masuk pondok. Adalah dengan masuk pondok untuk lebih apa namanya? fokus di dalam menuntut ilmu. Iya. Inilah kaidah-kaidah dasar agar sukses di dalam menuntut ilmu. bila celaan dan hujatan yang ditujukan kepada kita dari awamun nas lebih ringan bagi kita tetapi sekarang hujatan tersebut muncul dari saudara kita yang menisbatkan diri kepada salafi bahkan sampai pada derajat boikot bagaimana sikap yang adil bagi kita untuk menanggapinya ini hanya berat pada pukulan yang pertama sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sabru inda sadmatil ula sabar itu hanya pada pukulan yang pertama Lama-lama kita akan terbiasa. Lama-lama kita akan terbiasa. Iya. Dan secara khusus tentang fenomena ini telah ditanyakan kepada para ulama besar di masa ini. Fenomena saudara-saudara kita yang mentahdir kita dan memboikot kita telah ditanyakan kepada banyak sekali ulama besar di masa ini. Yang pertama, Syekh Saleh Al-Fauzan Habibahullah. Yang kedua, Al-Syekh Wasiullah Abbas Habibahullah. Ulama besar, ahli hadis di Makkah. Yang ketiga, Syekh Utsman As-Salimi Habibahullah. Ulama ahli hadis Yaman. Seluruh ulama tersebut telah ditanyakan kepada mereka tentang perihal saudara-saudara kita yang mentahdir kita di negeri Indonesia. Dan seluruh ulama tersebut menjawab dengan jawaban yang sama. Apa jawabannya jemaah sekalian? Gak usah pedulikan mereka. Semuanya sama. Seluruh ulama itu menjawab, gak usah pedulikan mereka. Selama antum berjalan di atas sunnah, berjalan di atas manhaj yang hak, silahkan berjalan terus, nggak usah pedulikan mereka. Itu termasuk tantangan dan gangguan yang akan dihadapi oleh ahlu sunnah. Iya. Adanya berbagai macam rintangan dan gangguan. Nggak usah dipedulikan. Semua nasihat ulama seperti itu. Sampai Syekh Utsman As-Salimi berkata, jangan ikuti ucapan-ucapan mereka dan gak usah dibantah, biarkan saja. Dan subhanallah, ternyata memang seperti itu cara yang paling bagus menghadapi mereka. Karena kalau kita bantah dia lebih semangat. Ya. Dia lebih semangat kalau dibantah. Ya. Kalau kita biarkan saja dia diam sendiri. Ya. Jadi demikian nasihat para ulama besar kita di masa ini untuk menghadapi hal tersebut. Wallahu alam. Apakah sebenarnya makna ikhlas yang syar'i menurut syariat Islam? Seperti kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ikhlas itu adalah makana lillah. Sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan sesuatu yang dilakukan karena Allah tabaraka wa taala. Dan apakah mengeluh dalam menjalankan satu ibadah tetapi ia tetap melaksanakan dengan niat takut akan azab Allah? Apakah ini juga termasuk dalam satu keikhlasan? Suatu contoh, seorang yang melaksanakan solat di tengah kelelahan setelah sibuk mengejar dunianya dan ia mengeluh tetapi tetap dijalankannya. Jemaah sekalian, ini menunjukkan orang itu lemah iman. Ya. Ini adalah hal yang sangat tercelah, Mengeluh dalam melaksanakan ibadah karena capek bekerja. Padahal ibadah itu adalah tugasnya yang paling utama. Bukan mengejar dunia. Maka ini adalah hal yang sangat tercelah dan muncul dari lemahnya keimanan. Muncul dari lemahnya keimanan. Sebab kalau orang itu benar-benar beriman, justru dia akan mendapatkan istirahatnya di dalam ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Bilal, arif Nabi Salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Maksudnya beliau perintahkan dia berazan. Sekarang waktunya istirahat. Waktunya untuk merasakan kenyamanan yang luar biasa. Ini jemaah sekalian yang seharusnya kita rasakan. Tetapi kenapa kita belum mencapai hal tersebut? Karena lemah iman kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solatnya adalah penyejuk matanya, solatnya adalah istirahatnya, kenyamanannya. Tapi kalau kita justru merasa berat, maka ada yang salah dalam diri kita, yaitu lemahnya iman kita. Kalau begitu, ini yang harus kita perbaiki. Perbaiki iman kita. Bagaimana caranya memperbaiki iman? Jalan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Semakin dalam kita menuntut ilmu, maka akan semakin kokoh keimanan kita. Demikian pula lihat dengan siapa kita berteman. Jangan terlalu banyak bergaul dengan ahlu dunia. Dengan para pecinta dunia. Sehingga kita lebih condong kepada dunia dan merasa malas beribadah. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini ucapan yang sangat tercela, ucapan yang sangat tercela yang menunjukkan lemahnya keimanan.